Alhamdulillah yul ya ikhwah kita di Senin sore 3 Rajab 1445 Hijriah bertepatan 15 Januari 2023 Masehi kembali kita melanjutkan kajian kita Sahihul Bukhari kita masih di awal Kitabul Iman pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari penjelasan tentang asar Amirul Mukminin Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang mana asar itu merupakan surat yang beliau tulis kepada salah seorang gubernurnya Adi bin Adi ya tentang masalah iman yang di situ beliau mengatakan manistak manistakmalaha faqad istakmala al-iman. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil al-iman. Barang siapa menyempurnakannya, maka dia telah menyempurnakan iman dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya maka dia tidak menyempurnakan iman sehingga iman di sini ada ada kamal sehingga ada asal ada kamal dan telah kita sebutkan kemarin tentang uh, adanya pihak yang menud yang menyatakan barang siapa yang meyakini bahwa iman itu ada asal dan ada kamal ya farak maka dia murjiah maka ini ucapan yang tidak tepat nah, justru banyak dari salaf yang menyatakan bahwa iman itu ada asal ada kamal sebagaimana ucapan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan para ulama lainnya termasuk Ibnu Mandah sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya adalah kita lanjutkan qala wa qala Ibrahim alaihissalam walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Ya. Namun aku menginginkan agak namun agar hatiku mutmain menjadi tenang tumak nina mencapai tumak nina. ya ini adalah isyarat dari Imam Al-Bukhari terhadap tafsir Sa'id bin Jubair, Mujahid dan yang lainnya terhadap ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad yang sahih sampai kepada Sa'id bin Jubair bahwa liat ma'inna qalbi adalah maknanya adalah ayasdad yakini agar supaya keyakinanku bertambah. Ayat ikhwah rahimani warahmatullah ayat ini yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat ke-260 <clears throat> yang merupakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan bagaimana Allah taala menghidupkan uh, sesuatu yang telah mati. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan ya Rabb tunjukkan perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Qala awalam tu'min? Allah mengatakan, apakah engkau tidak beriman? Tidak mau tidak mengimaninya? Qala bala, walakin ma'inna qalbi. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku beriman. Namun aku minta untuk diperlihatkan supaya apa? Lihat ma'inna qalbi agar hatiku menjadi tenang, yakni yasdad yaqini, agar keyakinanku bertambah. Ini riwayat dari Sa'id. Sementara riwayat dari Mujahid qala li asdada imanan ala imani agar aku menambah keimananku di atas imanku. Ya, agar menambah imanku di atas imanku. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam talaba ziyadatan fi imanihi. Meminta tambahan iman. Ya, fa innahu talaba ayantaqila min darajati ilmil yaqin ila darajati ainil yaqin wa hiya a'la wa akmal. Ya, maka Nabi Ibrahim meminta tambahan iman karena beliau meminta untuk berpindah dari derajat ilmu yakin kepada derajat ainul yakin. Ilmu yakin itu ilmu. Ya, namun dia yakin. Dia derajat apa tingkatan yakin ini ada sekian derajat. Semu, tidak keluar dari yakin. Ada yang ilmu yakin, secara ilmu dan dia sudah iman, beriman di sini. Namun bisa tambah naik lagi semakin yakin dia ketika dia ainul yakin. Ya, ketika dia apa? Ainul yakin, yaitu uh, melihat langsung. Dan inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim, derajat ini. Maka beliau mohon kepada Allah, "Arini kaifa tuhyil mauta?" Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, Ya, maka Nabi Ibrahim minta untuk berpindah dari derajat ilmu yakin kepada ainul yakin. Yang mana derajat ainul yakin lebih tinggi dan lebih sempurna. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah asar laisal khabar kal muayana. Berita itu tidak sama dengan melihat langsung, ya. <clears throat> Maka apabila ini sabit dari Nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan Nabi ucapan Nabi Ibrahim sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengikuti milah beliau, milah Nabi Ibrahim, maka ini seakan-akan juga sabit ucapan ini seakan-akan juga sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yul ya ikhwah rahimani warahmakumullah ini juga merupakan dalil atas bertambahnya iman. Ya. Yeah. Ini merupakan dalil atas bertambahnya iman. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan. Berarti ini merupakan dalil dari Al-Qur'an. Ya, merupakan dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bertambahnya iman. Nah, jika ini merupakan dalil dari Al-Qur'an, kenapa Al-Bukhari tidak meletakkannya sejajar dengan penyebutan dalil dari Al-Qur'an yang sebelumnya? Kok seakan berhenti beliau telah menyebut, setelah menyebutkan dalil Al-Qur'an menyebutkan dalil dari asar dari hadis asar ya dari riwayat kemudian kembali ke ayat ini kenapa kok terpisah seperti ini maka iskal atau pertanyaan ini dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wa inna ma fassalal musannif baina hadhil ayah wa bainal ayati allati qablaha lianna dalil yu'khad min tilka bin nas wa min hadhihi bil isyarah wallahu a'lam Hanyalah Al-Bukhari atau penulis yaitu Al-Bukhari memisahkan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya yang sama-sama merupakan dalil atas bertambah dan berkurangnya iman. Kenapa? Karena dalil dari ayat-ayat di atas itu diambil dengan nasnya. Emang nas hadisnya di situ ada uh, pernyataan tegas ziyadatul iman liyazdadu imanan ala imanihim ya liyazdadu uh, nam ah, ah, liyazda taib wa yazidullahu alladhina tadau huda nah, itu kan jelas secara nas teksnya memang menunjukkan tambahan iman sementara pendalilan dari ayat ini walakin inna qalbi itu diambil secara isyarat yaitu isyarat ketika Nabi Ibrahim meminta berpindah dari derajat ilmu yakin kepada ainul yakin yang menunjukkan apa? bertambahnya keyakinan semakin tinggi dan semakin sempurna yang itu merupakan iman. Taib. Kemudian waqala Mu'ad ijlis bina nu'min sa'atan. Sahabat Mu'ad bin Jabal ya, sebagaimana disebutkan secara sorry siapa Mu'ad di sini yaitu Mu'ad bin Jabal dalam versi periwayatan Al-Asili bahwa sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan ijlis bina nu'min sa'atan duduklah kemarilah duduklah bersama kami kita beriman sejenak ya. <clears throat> dalam riwayat ini yang merupakan dari dengan uh, riwayat ini merupakan riwayat yang sahih dari Al Aswad bin Hilal ya bahwa Muad bin Jabal mengatakan kepadaku ijlis bina nu'min sa'atan dan riwayat lain Muad mengatakan kepada seseorang ijlis bina nu'min sa'atan duduklah bersama kami kita beriman sejenak fayajlisanihi fayajlisani fayadkuranillah ta'ala wayah wayahmadanihi maka mereka berdua pun duduk berzikir kepada Allah dan memujinya ayo deh rahimani ini ucapan siapa sahabat Muad bin Jabal yakni nu'min sa'atan ya ucapan senada asar yang semakna itu diriwayatkan diriwayatkan pula dari sejumlah sahabat yang lainnya ya di antaranya diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Halummu nasdadu imanan fayadhkuruna Allah. Kemarilah kita menambah iman, maka mereka pun berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah sangat tampak yaitu tidaklah hadis ini atau asar ini dibawa kepada asal iman. Ya kepada asal iman, tidak. Karena mereka mukmin, sahabat Mu'ad mukmin, yang diajak pun mukmin. Ya, bahkan sahabat Mu'ad termasuk yang sempurna keimanannya. Namun hanyalah riwayat ini atau ucapan ini dibawa kepada makna iradah annahu yazdad imanan bidzikrillah untuk menambah iman dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Al-Allamah Al-Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Bukhari, "Laisal makna annana nu'min sa'atan tsumma la nu'min." Bukan maknanya bahwa kita beriman sejenak lalu enggak beriman lagi. Tidak, balil makna nuqawwi imanana fi hadhihi sa'ah. Namun maknanya adalah di waktu yang sejenak itu kita menguatkan iman kita. Li'anal insan qad yaghfal. Karena manusia itu terkadang lalai atau lupa. Fa idza jalasa ilaihi ahuhu watabahatha fi ayatillahil kauniyah wa syar'iyyah. Namun kalau salah seorang saudaranya duduk bersama dia kemudian berdua membahas tentang ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun syar'iyah wa aurada kullu wahidin minhuma 'alal akhar mau'izah dan masing-masing memberikan wejangan, nasihat, maka isdada imanuhuma akan bisa bertambah iman kedua orang tersebut. Ya. Yeah. Ini demikian. Dan ini bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan. Termasuk ayol ikhwah kalau kita duduk di majelis ilmu. Termasuk dalam kajian kita kali ini. Ya, fa insyaallah taala kita akan bertambah semangat kita, ya, bertambah iman dan yakin kita. Karena apa? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diingatkan dengan ilmu, diingatkan dengan ayat, diingatkan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dengan itu pula ingat kita, bangkitlah rasa takut kita kepada Allah. Muncul pula ketakwaan kita, muncul semangat untuk beramal, semangat untuk taat kepada Allah. Ya. Kita pun muncul semangat untuk waspada menjauhi segala larangan Allah. Ingat kita dengan hari akhir, rindu kita kepada surga, kita berharap, tapi kita juga khawatir, takut kita dari neraka. Bukankah demikian ketika kita duduk di majelis ilmu? Maka itu apa? Menambah iman kita. Menambah iman kita. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat ya, yaitu Habib Umair bin Habib bin Hamasah beliau mengatakan innal innal iman yazidu wa yanqus bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, lalu ada yang bertanya, "Wa ma ziyadatuhu wa nuksanuhu?" Qala, "Idza dzakarna Allah wa wa khasyainahu fadzalika ziyadatuh. Wa idza ghafilna wa nasina wa dayya'na fadzalika nuqsanuh." Apabila kita mengingat Allah, takut kepadanya, maka itulah bertambah iman. Namun apabila kita lalai, lupa dan kita biar kita tinggalkan, maka itulah berkurangnya iman. Ini sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Hanyalah orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah diingatkan dengan Allah maka bergetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah imannya. Ayat itu akan menambah iman iman dia. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Sehingga ayol ikhwah rahimani rahmakumullah dilanjutkan di sini sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali ziyadatul iman bidzikir min wajhain. Bertambahnya iman dengan cara berzikir itu ada dua macam, ada dua sisi. Ahaduhuma annahu yujaddid minal iman. Bah, yang pertama bahwa zikir itu akan memperbarui iman. wa tasdiq fil qalbi. Ya, dan pembenaran di dalam kalbu. Madarasa minhu ya, akan memperbarui sesuatu yang hilang dari kalbu bil ghaflah dengan sebab ghaflah lalai ya sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud az-zikru yunbitul iman fil qalbi kama yunbitul ma'u az-zar'a zikir itu akan menumbuhkan iman di dalam kalbu sebagaimana air menumbuhkan tanaman ya diriwayatkan dalam musnad ya uh, dari riwayat dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan jaddidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana qala qulu la ilaha illallah perbaharulah iman kalian maka mereka bertanya bagaimana kami memperbarui iman kami beliau bersabda ucapkanlah la ilaha illallah Walaupun hadis ini yang benar adalah mauquf, bukan marfu, sehingga merupakan ucapan sahabat Abu Hurairah. Tapi fasyahid di sini adalah menunjukkan bahwa ziyadatul iman dengan cara berzikir itu adalah memperbarui iman. Ya, memperbarui iman dan menumbuhkan keimanan. Ini sehingga zikir berperan sebagai apa? Memperbarui dan menumbuhkan keimanan sehingga semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertambah iman itu. Sisi yang kedua, asani anna dzikra nafsahu min khisalil iman. Bahwa zikir itu sendiri adalah bagian daripada iman, bagian dari perilaku iman. Fasdatul iman bikasrati dzikir sehingga iman semakin bertambah dengan ber, semakin banyaknya berzikir. Fa inna jumhur ahli sunnah ala anna ta'ah anna ta'at kullaha minal iman. Fardaha wa naflaha. Karena memang jumhur ahli sunnah menyatakan bahwa taat ketaatan semuanya itu termasuk iman baik yang wajib maupun yang nafilah. Nah, baik yang wajib maupun yang nafilah. Ini jumhur ahli sunnah. Bahwa ketaatan itu semuanya masuk dalam iman. Barakallahu fikum. <clears throat> Hakadha yul ikhwa rahimani wa rahmakumullah penjelasan kenapa zikir itu bisa menambah iman. Kemudian waqala Ibnu Mas'udin al yakinu imanu kulluhu. Ibn Mas'ud mengatakan bahwa yakin itu iman semuanya. Ya. Ada di asar atau riwayat ucapan Ibn Mas'ud ini diriwayatkan secara sahih ya, secara bersambung oleh At-Tabrani. Ya, ini salah satu bagian saja. Selengkapnya adalah al yakin al iman kulluhu was sabru nisful iman. Yakin itu adalah iman semuanya dan kesabaran itu separuh iman. Kesabaran itu adalah separuh iman. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, al-yaqin huwal al hasilil qabli ba'dan nazar wal istidlal. Yakin itu adalah ilmu yang ter, dihasilkan di dalam kalbu setelah meninjau dan berdalil. Fayujibu quwwatas tasdiq hatta yanfiyar raiba. Sehingga itu akan menimbulkan kuatus tasdik yang menafikan keraguan wa yujibu tumaninatal qalbi bil iman wa sukunahu wartiyahahu bihi nah dan mengantarkan kepada ketentraman qalbu dengan iman dan ketenangannya serta rohah dengan keimanan tersebut ya dan itu telah dijadikan oleh Ibn Mas'ud sebagai iman semuanya. Ya, sebagai iman semuanya. Sehingga setelah uh, berdalil, mengamati, melihat dalil, ya, maka tercapailah ilmu. Nah, ilmu ini namanya yakin. Ilmu yang dicapai setelah apa? Adanya nazar wal istidlal itu adalah yakin. Nah, yakin ini mengantarkan kepada kuatu tasdik sehingga apa menafikan keraguan, menghantarkan kepada tumaninatul qalbi. Ya. Tentram dan tenang kalbu itu dan merasa murtah ya kalbu itu. Nah, inilah yakin dan itu dinyatakan oleh Mas'ud sebagai iman semuanya. Sebagai iman semuanya. Ya. Dan al-musannif di sini menyebutkan bagian awal saja dari ucapan Ibnu Mas'ud ya al-iman al-yakin al-imanu kullu karena beliau menginginkan berdalil dengan isyarah justru beliau buang kalimat lanjutannya yang itu menunjukkan sorohah pada terbaginya iman atau berkurang naik dan turunnya iman karena iman itu kalau yakin maka dia al-iman kullu Sementara kalau sabar maka itu nisful iman. Nah, pernyataan nisful iman itu jelas menunjukkan apa? Adanya tajziah, terbagi atau berkurang atau bertingkat-tingkatnya iman. Namun bagian kedua dari ucapan Ibnu Mas'ud ini sengaja nggak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau cukupkan pada yang pertama. Kenapa? Beliau karena beliau lebih memilih berdalil dengan cara isyarah. Dan ini adalah cara beliau yang sangat tinggi di dalam berdalil. Ya, sehingga seorang yang membaca kitab beliau harus benar-benar mendalami nah apa yang beliau tuliskan. Nah. Diriwayatkan pula dari sahabat Ibnu Mas'ud ya, dalam Kitabul Iman karya Imam Ahmad bahwa Ibnu Mas'ud juga pernah berdoa Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah tambahkanlah kepadaku iman, yakin dan fikih. Ya. Ini sanatnya sahih kata Ibnu Hajar dan beliau katakan wahada asrafil maksud. Nah, dan ini lebih sangat jelas lagi di dalam menunjukkan kepada maksud yaitu bahwa iman bertambah dan berkurang. Namun sengaja Al-Bukhari tidak menyebutkan ini pula sebagai karena alasan yang telah kita sampaikan tadi yaitu beliau lebih memilih mencukupkan berdalil dengan cara isyarah dibandingkan dengan cara sorohah supaya apa lebih menarik agar seseorang benar-benar memahami dan mendalami penjelasan beliau sebagian orang menggunakan asar ini untuk menyatakan bahwa iman itu hanya sekedar cukup sekedar tasdik dengan alasan bahwa Ibnu Mas'ud menjadikan yakin sebagai iman semuanya sehingga iman itu hanya merupakan yakin saja. Nah, maka ini adalah sesuatu yang terbantah karena Ibnu Mas'ud tidaklah memaksudkan dengan ucapan beliau ini menafikan amal dari iman. Atau dengan kata lain, tidak beliau tidaklah bermaksud untuk mengeluarkan amal dari iman. Maksud beliau adalah innama muraduhu hanyalah maksud beliau adalah annal yaqin huwa aslul imani kullih untuk menjelaskan beliau, maksud beliau adalah menjelaskan bahwa yakin itulah dasar asal ya, dan pangkal keimanan semuanya. Faida aikonal kalbu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir maka ketika kalbu itu yakin terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasulnya dan hari akhir in ba'atsatil jawarih kulluha maka akan bangkitlah anggota badan semuanya lil isti'dad kaillahi ta'ala untuk siap mempersiapkan diri menyambut hari berjumpa dengan Allah Ta'ala bil amal as-salihah dengan amal soleh ya, kalau yakin itu tumbuh maka akan membangkitkan anggota badan untuk siap beramal Fana sya'adhalika kulluhu anil yakin sehingga itu semua tumbuh sehingga itu semua muncul dan tumbuh dari keyakinan ya. sehingga yakin inilah yang paling penting yakin akan menumbuhkan amal sehingga beliau Ibn Mas'ud tidak bermaksud menafikan amal dari iman atau mengeluarkan amal dari iman, tidak. Justru apa? Ini sangat erat kaitannya dengan amal karena yakin inilah yang akan menumbuhkan amal. Nah. Al Hasan Al Basri mengatakan, ma "Matulibal jannatu illa bil yaqin, wala huriba minan nar illa bil yaqin." Tidaklah jannah itu dicari kecuali dengan yakin, dengan keyakinan dan tidaklah neraka itu dijauhi kecuali juga dengan keyakinan. Wala uddiyatil faraid illa bil yakin. Demikian pula tidaklah amal-amal kewajiban itu ditunaikan kecuali dengan keyakinan. Wala subira alal haq illa bil yakin. Dan tidaklah seseorang bisa bersabar di atas al-haq kecuali karena al-yakin, keyakinannya. Sufyan ats juga mengatakan, "Lau annal yaqin waqa'a fil qalbi kama yanbaghi" lataratil qulubu istiyakan ilal jannah wa khaufan minan nar. Kalau yakin itu berada di dalam kalbu seba sebagaimana mestinya ya, merupakan keyakinan yang kokoh ya, sebagai dalam kalbu yakni kalau kalbu itu berada di dalam kalbu sebagaimana semestinya maka kalbu itu akan terbang rindu kepada surga dan takut dari neraka. Namun sayang, keyakinan manusia itu bertingkat-tingkat. Banyak dari mereka yang belum sempurna keyakinannya. Sehingga apa? Dia kerinduannya kepada surga tidak sebagaimana semestinya. Takutnya dia dari neraka juga tidak sebagaimana semestinya. Nah. Wa bukhari rahimahullah Wa qala Ibnu Umar la yablughul abdu haqiqat haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Ibnu Umar mengatakan bahwa seorang hamba tidaklah mencapai hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan apa yang uh, ragu di dalam kolbunya, di dalam di dadanya. Ya. Asar ini hanya Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan dalam sahihnya ini. Ya, dalam sahihnya ini. Dan maksud Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan asar ini adalah bahwa perilaku takwa itulah sekaligus perilaku iman. Ya. Ya, perilaku takwa itulah perilaku iman. Sehingga takwa itu meliputi apa? Termasuk amal karena takwa di antara makna makna utamanya adalah melaksanakan ketaatan dan menjauhi apa afwan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dan itu semua amal. Maka segala perilaku takwa maka itu sekaligus merupakan perilaku iman. Ya, dan terdapat riwayat bahwa Nabi uh, ditanya tentang iman. Maka beliau membaca ayat ini laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhir ayat. Yang ini merupakan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sehingga perilaku takwa itulah sekaligus perilaku iman. Kemudian qala bukhari wa qala Mujahid. Mujahid bin Jabr ya, beliau mengatakan syara'alakum minad din tentang ayat ini bahwa Allah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini. Maknanya adalah ausanaka wa iyyahu ya Muhammad dinan wahidan. Kami wasiatkan kepadamu dan kepada dia kepada para kepada Nabi Nuh dan yang lainnya wahai Muhammad dinan wahidan satu agama yang sama ya secara di apa periwayatan bahwa uh, dari Mujahid wasaka bihi wa, im, wa anbiya'ahu kullahum dinan wahidan Allah mewasiatkan ya uh, kepadamu dan kepada para nabi semuanya satu agama yang sama. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, "Wa dalik dzalik anna dinal anbiya kullahum dinun wahid wa huwal Islamul 'am." Bahwa agama para nabi semuanya itu adalah agama yang satu, agama yang sama yaitu Islam yang 'am. Umum. Al-mustamil yang meliputi alal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir yang mana Islam umum tadi itu mencakup iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari akhir. Wa ala tauhidillah dan mencakup pula tauhidullah wa ikhlasuddin lahu, memurnikan keikhlasan hanya untuknya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, menegakkan salat dan membayar zakat. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi Alkitab itu kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan segala peribadatan itu hanya untuknya sebagai orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan diperintah untuk menegakkan salat, membayar zakat dan itulah agama yang lurus. Wad-din wal Islam. Agama adalah Islam sebagaimana ini telah dijelaskan bahwa apabila diitlakkan ad-din maka itu maksudnya Islam. Nah, Ya, dan dengan ayat ini telah banyak para ulama yang berdalil bahwa amal itu masuk ke dalam iman yaitu dengan ayat Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah di antaranya berdalil dengan ayat ini untuk uh, menyatakan bahwa amal termasuk daripada dalam iman adalah di antaranya Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, wal imam Ahmad, wal Humaidi dan yang lainnya Al Imam Syafi'i mengatakan laisa alaihim ahajju min hadhil ayat. Tidak ada ayat yang lebih kokoh dalam hujahnya dalam membantah mereka kaum kelompok Murji'ah yang menyatakan amal bukan termasuk atau bukan bagian dari iman, tidak ada ayat yang lebih kokoh hujahnya dalam membantah mereka dibandingkan ayat ini. Ya, dibandingkan ayat ini. Nah, demikian pula para imam yang lainnya di antaranya uzai ya, juga berdalil dengan ayat ini bahwa amal termasuk bagian daripada iman. Kemudian qala al-Bukhari rahimahullah wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja sabilan wa sunnah. Tentang ayat ini syir'atan wa minhaja. Ya. Maknanya adalah sabilan wa sunnah sabilan wa sunnah yaitu sebagaimana di surat Al-Maidah ayat ke-48 likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja maka masing-masing umat di antara di antara kalian kami berikan padanya syir'atan dan minhaja. Aba syir'atan Aba syir'atan wa minhaja sabilan wa sunnatan. Jalan dan aturan. Ya. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, makna ucapan Ibn Abbas ini adalah annal minhaj huwa sunnah. Minhaj itu maknanya sunnah. Wa huwa tariq al-wasi'a al-masluka al-mudawam alaiha. Jalan luas yang senantiasa ditempuh. Wasyir'ah hiya as-sabil wa tariq al-musil ilaiha. Asyir'ah adalah jalan yang mengantarkan kepadanya. Fahiya kalmadkhal ilaiha. Ya, maka itu adalah seakan-akan syir'ah ini pintu masuk kepada al-minhaj tadi, kepada as-sunnah tadi. Ka masyra'atil ma wa hiyal makan alladhi yurad ma al-ma'u minhu. Seperti masyra'atil ma yaitu tempat yang air didatangi dari posisi tersebut. Ya. Ini makna ucapan beliau ini. Sehingga apa? Menunjukkan bahwa agama ini meliputi as-sunnah was-sabil, yang itu adalah amal. Yang itu adalah apa? Amal. Maka dalam usuluddin Agama para nabi itu adalah sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dalam di antara agama para anbiya. Sementara dalam permasalahan furu' maka itu terdapat perbedaan dalam masalah syariat, dalam masalah sunnah, jalan. Kenapa? Karena masing-masing umat telah Allah berikan padanya syir'atan wa minhaja. Sehingga ada perbedaan yang itu bisa terjadi padanya an-nasakh syariat yang lalu dihapus oleh syariat yang berikutnya bisa terjadi. Adapun dalam masalah usuluddin maka tidak ada perbedaan di sini. Dan ini semua ya ikhwa rahimani wa rahmakumullah menunjukkan adanya apa? Al-amal yang itu semua adalah bagian daripada ad-din. Maka ya ikhwa rahimani wa rahmakumullah dengan demikian selesai kita dari syarah terhadap uh, muqaddimah Kitabul Iman yang di sini Al-Bukhari rahimahullah ingin menegaskan kepada kita bahwa ingin menegaskan kepada kita prinsip dan akidah Ahlus Sunnah bahwa iman itu adalah kaulun wa amal yazidu wa yanqus dan bahwa iman itu ada asal dan ada far. Ya. Dan dia telah buktikan bahwa iman itu sebagaimana dinyatakan oleh ahlu sunnah di atas dengan adillah yang beliau sebutkan baik dari ayat, hadis maupun asar ucapan para sahabat, para dan para tabiin dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini beliau ingin pula mengisyaratkan akan bantahan terhadap kelompok Al-Murji'ah di satu sisi dan terhadap kelompok Khawarij dan Mu'tazilah di sisi yang lainnya. Dan kita akan membahas lebih lanjut pembahasan dalam kitabul iman ini yang beliau akan menunjukkan hal ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang akan beliau riwayatkan dan beliau tegaskan dan beliau pertegas dan beliau perjelas dalam tarajim judul-judul bab yang akan beliau sebutkan. Ya, semakin menegaskan kepada kita prinsip ahlu sunnah dalam masalah iman dan bantahan terhadap kelompok murjiah dan bantahan terhadap kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Sampai di sini wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.